فاتحة بالفتون سوح وصلاح الجسد والروح وطبة النسوح لأرواح والدينا وعليكم أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين معين خصوصا دار سيد أحمد زيني دحلان ثم من عمر هذا المسجد وعبد الله فيه وحضر في هذا المسجد وساعد في بنية هذا المعهد سابقا ولاحقا أن الله تغشاهم ورحمة المغفرة وبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين وقد جاءت أحاديث كثيرة dan benar-benar telah datang hadis-hadis yang sangat banyak tadullu yang menunjukkan itu hadis-hadis ala kufri atas kekufuran tarikis salah orang yang meninggalkan sholat wa akhadha dan mengambil biha dengan itu ahadith kathira hadith-hadith yang banyak kathirun minas sahabah banyak daripada para sahabat minhum diantara para sahabat Umar ibnul Khattab Sayyidina Umar ibnul Khattab wa Abdurrahman bin Auf wa Mu'ad bin Jabal dan Mu'ad bin Jabal wa Abu Hurairah dan Abu Hurairah wabnu Mas'ud dan Ibnu Mas'ud Abdullah bin Mas'ud wabnu Abbas dan ibnu Abbas wa Jabir bin Abdullah wa Abu Darda radhiyallahu anhum semoga Allah meridhai mereka wa tabi'a dan mengikuti hum mereka kathir minas sahabat sahabat yang banyak tadi itu kathirun minas salaf banyak juga daripada salafus soleh Minhum diantaranya salaf yang menyatakan bahwa meninggalkan sholat itu kafir Al-Imam Ahmad bin Hambal Imam Ahmad bin Hanbal Wa Ishaq bin Rahaweh Wa Abdullah bin Mubarak Wa Nakhai Wa Jama'atun dan sekelompok ulama salaf kathirun yang banyak Fanahikum maka sudah puncaknya bagi kamu notok bagi kamu maksud bagi kamu ya ikhwani wahai saudaraku cukup bagi kamu bisa ya ikhwani wahai saudaraku bil ahadits dengan hadith-hadith yang menunjukkan ala kufri atas kekufuran tarikis sholat orang yang meninggalkan sholat biha ulais dengan mereka para sahabat wal a'immah dan para pemimpin-pemimpin al-qailina yang mereka berkata bimuktadhaha dengan keputusan keputusannya hmm, keputusan itu hadis hadis walau lam yakun dan seandainya tidak ada minta rikis sholat daripada orang meninggalkan sholat illa kecuali i'raduhu berpalingnya itu tarikis sholat orang meninggalkan sholat an maulahu daripada Tuhannya tarikis sholat alladhi khalaqa yang menciptakan itu maulahu menciptakan maulahu hu tarikas sholat fasawwa maka membentuk itu maulahuhu tarikas salah wa adala dan mengatur itu maulahu tarikas salah wa rabbahu dan menumbuhkan itu maulahu tarikas salah wa at'ama dan memberikan makan maulahu tarikas salah wasaga dan memberi minum hu itu maulahu hu tarikas salah wa adkhalahu dan memasukkan maulahu hu tarikas salah sebilan najati jalan keselamatan wa arrafa dan memberitahukan itu maulahu hu tarikas salah masayira akibat-akibat a'dahu musuh-musuhnya itu maulahu Fakaifa maka bagaimanakah ya ligu pantas Layak biadal abdi dengan ini hamba Allah Ivi yang lemah adzamimi yang tercelah An yaksiyar rabba Bermaksiat terhadap Tuhan al karima yang mulia Uyuti asyaitan rajim Dan taat kepada setan yang terkut terusir di akhraja Yang mana itu setan Akhraja mengeluarkan itu setan minal jannati dari surga abahu datuknya itu tarikis sholah batuknya itu al-abad ya batuknya itu al-abdud dhaif wa ila sabilil halaka dan ke jalan kehancuran da'a mengajak itu setan hu al-abda uh, uh, ya al-abdud dhaif hamba yang lemah tadi itu Fawailun maka celaka liman bagi orang yang tabi'a mengikuti itu manhu itu setan wa ajaba dan menyambut itu man du'aahu ajakannya hu itu setan wa khalafa dan men, dan bertentangan itu man amra sayyidi perintah sayyidnya pemimpinnya itu man wa maulahu dan Tuhannya itu man jadi yang berpendapat orang meninggalkan sholat itu kafir banyak para sahabat ini bukan mengingkari kewajiban sholat ya kalau mengingkari kewajiban sholat jumhur kebanyakan ulama menyatakan yang mengingkari sholat itu nggak wajib kafir Ya jelas. Karena semua yang berpendapat bertentangan dengan keputusan Tuhan, keputusan syariat itu kafir. Kiblat itu bukan ke Ka'bah, kiblat itu adalah ke alun-alun misalnya. Kafir. Puasa itu bukan mulai subuh sampai maghrib Dohor rong piring baru sampai maghrib itu bisa kafir kenapa? karena dia tidak setuju dengan keputusan Tuhan atau dia menghukum dengan keputusan yang salah tidak sesuai dengan keputusan Tuhan sholat itu wajib? enggak, enggak wajib ya kafir udah jelas ini meninggalkan sholat karena males Hukumnya kafir. Ada sahabat yang berpendapat begitu. Bukan sahabat remeh ini. Ini sahabat semuanya nggak ada yang remeh. Cuma ini adalah tokoh-tokoh sahabat diantaranya Sina Umar. Siapa yang nggak kenal dengan Sina Umar bin Khattab? hmm? Yang ucapannya selalu benar yang udah Allah taruh kebenaran ada di lidahnya Sina Umar artinya Sina Umar itu kalau memutuskan itu betul-betul hebat keputusannya keputusannya itu 90-90% adalah tepat karena itu Sina Umar bin Khattab itu keberhasilannya luar biasa nampak dalam pemerintahan Sayyidina Umar Khattab itu Islam itu sangat berjaya. Bukan hanya di kota Arab. Daerah-daerah yang bukan Arab pun sudah dikuasai sama Sayyidina Umar Khattab. Luar biasa beliau. Abdurrahman bin Auf, sahabat besar, ini termasuk salah satu di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga, al-mubasysyirin bil jannah Mu'ad bin Jabal, seorang sahabat yang dikatakan sama Nabi, "Ya Mu'ad, ini uhibbuk." Mu'ad, aku cinta kepada kamu. Abu Hurairah, jurnalis Rasulullah ini. Beliau adalah penyebar hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ibnu Mas'ud termasuk fuqaha sahabat guru daripada para sahabat beliau adalah ulama daripada sahabat begitu juga Ibnu Abbas dan juga Jabir bin Abdullah ada juga Abu Darda mereka semuanya berpendapat bahwa yang meninggalkan sholat walaupun malas kafir Mbak dek sungi rak piro iku? Ya? Malas loh ini. Kemudian yang mengikuti pendapat sahabat ini bukan remeh lagi. Imam Ahmad bin Hambal salah satu di antara empat imam madhab Ishaq bin Rahawai, Abdullah bin Mubarak Nakhai, jadi menurut Imam Ahmad bin Ambal kalau sholat malas, nggak eh, ninggalkan sholat malas, nggak usah disolati, nggak boleh dikubur di kuburan kaum muslimin. Hukumnya kafir. Kamu itu hati-hati, jangan dianggap remeh. Ngatasin dulu bal-balan nggak sholat itu ya apa? ngelihat sepak bola nggak sholat atasi barisan nggak sholat astagfirullahaladzim hati-hati sampean jangan sampai punya anak yang nggak sholat jangan sampai punya keluarga yang nggak sholat bahaya sebagian ulama menyatakan kafir hukumnya hadisnya udah jelas banyak udah kita baca kemarin ini enggak. Sahabatnya begitu banyak, tabiinnya eh, para imam juga begitu banyak yang memutuskan meninggalkan sholat hukumnya kafir. Udah, jangan dianggap kafir lah. Jangan dianggap kafir. Pantas enggak manusia ini enggak nurut sama Tuhan? Pantas tak? Kalau ada di pondok ada seorang murid nggak belajar, diwajibkan belajar. Jam 8 sampai jam 11 nggak belajar. nggak belajar itu bukan karena sakit loh. Karena main kartu nggak belajar, nonton TV nggak belajar. Murid apa itu? Pantes tak? Ada di pondok, ada di sekolah, anda belajar, main-main malah. Pantes tak? Lu sampean ini jadi hambanya Allah. Manusia ini jadi hambanya Allah. Hidup di atas buminya Allah. Makan rezekinya Allah. Diciptakan oleh Allah. Pantes enggak? Enggak sholat diperintahkan oleh Tuhan. Pantes lah? Layak dah itu? Sapi rosi sholat itu keberatan itu sampean. Sholat dohur itu petang ewu rokaat tak? Kalau ribu rakaat Bu, sampean keberatan. Waduh Bib enggak bisa masa 4000 rakaat Bib. Waduh nggak kuat kalau sudah empat ribu rakaat. Cuma empat rakaat, jangan segede sampean. Arek umur pitung tahun kuat. Anak umur empat tahun kuat. Saking entengi. Waktunya cuma beberapa menit. nggak perlu berhari-hari nggak perlu berjam-jam hanya beberapa menit lu pantas tak ninggal begitu suyan upacara suyan jogo parkir suyan sang ngising cepet sholat itu cepet apalagi yang sampean sama saya al ngebutu al ngepotu Lu pantes tak nggak sholat itu pantas tak. Perintahnya siapa sholat? Allah. Siapa Allah? Yang nyiptakan, yang nyiptakan kamu. Kamu yang umurnya sekarang 40 tahun, turungi petang puluh tahun dah opo sampean? Kukune sampean belum wujud. Rambutnya sampean belum wujud. Lu sampai wujud jadi manusia ini siapa yang buat? Kepalanya sampean sing model ngini, tidak dikai model loncong. Mulut sampean yang model begini, enggak mencucu koyok bebek. Kupingi sampean yang juga bagus, enggak gede koyok kelinci. Kulitnya sampean yang juga bersih, tidak berbulu seperti kera. Loh, yang membuat sampean ini siapa? Ngodo dewe dah rambut. Bentuk sendiri dah kepala. Sampean perlu moto dikei moto. Perlu telinga dikasih telinga. Perlu kaki dikasih kaki. Perlu jantung dikasih jantung, perlu darah dikasih darah. Sampai pernah enggak ketemu sama orang kekurangan darah, dikerocok darah. Dan sampai lahir darah sampai lagi sapa sengiseni Tuku nih pom bensin dah. Perlu bernafas disediakan oksigen Perlu makan, ditumbuhkan padi. Perlu buah-buahan, disuburkan pohon buah-buahan. Perlu air, dikeluarkan sumber air. Pantes tak disuruh sholat petang rokaat dohor nggak sholat empat rokaat asar nggak sholat tiga rokaat marib nggak sholat empat rokaat isya nggak sholat dua rakaat subuh nggak sholat pantas tak saya yakin kalau sampean punya anak model begitu kurang ajar setengah mati dibiayai sama orang tua dikongkon sediluk dok iki loh Pijet tapak nak telung menit saya sampean anggap anak kurang ajar anak durhaka lah sampean itu loh dikasih begitu banyak sama Allah kemudian di sholat eh mandek sebentar sholat tiga menit empat menit boten loh nggak durhaka sama Tuhan nggak kurang ajar sama Tuhan awas hati-hati usir si ison dolek panggonan kalau sampai dulu daripada pekerjaan kalau sampai diusir daripada sekolahan masih bisa cari lain. Diusir dari rahmat rahmatnya siapa? Kalau di, dikasih saya Allah tidak menggerakkan jantungnya kamu, mengalirkan darahnya kamu. Minta kasih sayang siapa? Tidak pantas, tidak soal. Yang benar, eh, jadi hambanya Allah Sampai itu do'if, al-abdu do'if. Tahu do'if enggak? Lemah sampean. Sampean kalau kepingin tahu lemahnya, kena penyakit murus kuat. Muntaber, lemes. Nggak kuat apa-apa. Kena penyakit demam berdarah itu mekte teh konjak tinju gak wani murus seminggu ngono muntaber seminggu eh tinju ah boten KO mesti mengundurkan diri lemes tidak bisa apa-apa dengar gunung meletus Melayu dengar gempa cerah-cerah ya sini ah, penakut wa khuligal insanu dha'ifa Bib Taufik yang udah kira iso Loro untu ya no iso ngamuk Ada orang lami sekarang, eh jangan rame, loro untu, tak palani, tak jejak aku. Enggak kuat manusia itu tidak kuat. Wa khuligal insanu dhaifa. sampai diceritakan ada satu orang nekat nekat uji cinta dikasih satu dok nggak iso nguyu tidak bisa kencing rong dino sih kuat tapi mendelik terus susah seminggu cerah cerit nguyu cerah cerit sudah Akhirnya semua orang diminta doa. tunggak no, saya ini orang yang lacut, ngomong tidak pakai mikir. Akhirnya dikena satu ujian aja sudah nggak kuat. Karena itu minta selamat sama jangan sok nekat. Nggak mampu orang tidak mampu pak. Kalau sudah Allah kasih azab loh Jangan adab neraka, kayak iso ngoyo tok dak kuat kon. Sama ceritanya seorang raja. Tidak bisa ngentut, tidak bisa ngising. Periksa dokter sana, dokter sini, tidak waras, tidak sembuh-sembuh. Tidak bisa berak. Yang asalnya gagah duduk di kursi, akhir tidur tidur mengkur melumah loro tidung berbaring juga sakit tengkurap juga sakit miring juga sakit alhasil harapannya gimana caranya bisa ngentut terakhir sudah nggak ada jalan yang lainnya buat saya mbara siapa yang bisa membuat raja ngentut dan berak maka kasih segapenannya. Waduh. larangin tut, saudara. Bagaimana mahalnya al ngentutu wal ngisingu. Wah dibagi saya sayembara kemana-mana. Ternyata yang dicari sama raja bukan emas ternyata yang dicari sama raja bukan harta ngentut datang seorang soleh pakai serban sandal jepit sisian maning masuk ke istana raja loh pak ada apa masuk sini kata penjaga istana istana raja raja perlu sama aku perlu sama sampean yang pakai dasi aja tidak ditemui kok. Yang pakai sepatu tidak ditemui. Apalagi anda. Raja kan sakit, perlu sehat. Oh, sampai mau ngobati. Monggo. Datang rumahnya raja seperti istana. Belum sampai ke pintu rumah aja bau. nikah, runya udah sampai. Waduh, wanginya setengah mati masuk ke rumah babuti luar biasa kayak rumput Jepang diinjek nyes oh saya yakin orang sungai kalau sudah masuk situ turu langsung masuk istana raja ternyata rajanya udah lemes tergeletak ada di kasur Di situ orang-orang dekat raja kumpul ada di situ. Kemudian orang ini masuk Assalamualaikum Waalaikumsalam Raja benar saya bara pengumuman Yang bisa nyembuhkan Akan dikasih segala permohonannya Lemes rajanya Benar Saya usahakan raja ya, tapi permohonan saya dikasih enggak? Semua permohonan kamu tak kasih. Berat lu raja, yang penting ngentut kata raja. Permohonan saya satu raja. Iya apa? Kalau sampean bisa ngentut, bisa berak, saya jadi raja, Anda jadi rakyat biasa. Ojo ngono. Jangan begitu, kata raja. Gini aja kamu jadi wakil saya, saya tetap raja. Oh, enggak bisa raja. Kalau enggak saya pulang loh. Wis dibagi aja ya. Saya raja barat, kamu raja timur. Parwedang. kata raja. Enggak. Saya jadi raja, Anda jadi rakyat biasa. Kalau begitu saya wakil kamu, boleh enggak? Enggak. Kamu jadi rakyat biasa, saya jadi raja. Iya sudah, yang penting ngentut, kata dia. Ambil kena air, dibacai, minum. Masya Allah, istana yang wangi ngentuti rojo ibu asin sudah. ngentut sak metu kabeh sini wetengi. Sembuh itu raja. Disaksikan oleh banyak orang-orang dekat raja perjanjian tadi itu dan raja ini ternyata orang baik. Menepati janji. Saya sudah sembuh. Ini berkat doanya kamu. Sesuai dengan perjanjian kita kamu sekarang silahkan duduk di atas kursi tahta jadi raja saya siap untuk jadi rakyat biasa jadi raja ini menghargai itu kerajaan raja dengan satu entutan maaf raja ya saya tidak mau dengan kerajaan ini silakan Anda ambil kembali. Oh jangan, itu janji. Kalau kerajaan sampean sakentutan, Kalau saya terima, berarti saya menerima entutnya sampean. Karena itu saya nyatakan hadiah entut Anda saya tolak. Silakan Anda terima kembali entut Anda. Lihat bagaimana. Ternyata satu entutan itu mahal harganya. Ternyata kenceng itu mahal harganya, saudara. Lah kalau sudah model begitu gimana? yang membuat anda bisa itu semuanya mulai sak mangane sampai diproses perute sampai sak ngebrote itu Tuhan kamu lah disuruh sholat gitu tidak mau itu loh keterlaluan kan? Keterlaluan. Karena itu nggak pantas, nggak pantas. Laginya yang nyuruh kamu sholat Allah, yang nyuruh ninggalkan sholat, yang ngajak ninggalkan sholat siapa? Setan. Dipengaruhi sama setan kok gelem, kok mau. Padahal setan itu musuh dari dulu. Bukan musuh sama sampean toh sama Anda aja. Dah pertama piatui kok sampai dibagai setan. Lah kok gelem dibit ditipu. Tipu Tipu setan. Allah ngajak nggak mau, setan mempengaruhi mau. Kok wak kok goblok ya, mati. Inna syaitana lakum adun fattakhidhuhu aduwa. Setan itu musuh maka hadapi dengan cara permusuhan. lah kok dirungokno ojo ojo ojo sampe. hayya ala shalah ojo ojo ojo, ojo. terus nonton TV as-salatu khairum minan naum ojo tangi ojo tangi kon kesel turu turu turu terus ajakan setan didengarkan ajakan untuk menghadap kepada Allah tidak didengarkan Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum. Sampean ini Pak dipengaruhi terus sama setan. Sate setan tidak terima gitu loh. Kalau anda itu masuk surga tidak terima. Kenapa? Ijen lah nonin rokok. Tidak ada Nah. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Setan itu ngajak-ngajak manusia untuk bermaksiat, tidak patuh kepada Allah untuk supaya mereka menjadi kelompoknya dia disiksa di neraka. Gelem tak? Wama akbah mas'ahu wama ma a'zama balwah. Betapa jeleknya mas'ahu, usahanya orang yang meninggal salat. Wama ma a'zama balwahu, betapa besarnya balaknya hu tarikis salat. asko ma ashqa sabahahu sahu betapa celakanya pagi hari dan sorenya orang meninggalkan sholat. Wama akhbatha sirrahu wa betapa buruknya atau tiannya maupun terang-terangan hidup bermasyarakatnya orang yang meninggalkan sholat. Waduh, nemenelei orang nggak sholat itu, Pak. Nemenelei. Karena itu Jangan kumpul orang yang nggak sholat. Anak-anaknya sampean jangan sampai berteman dengan anak-anak yang nggak sholat. Nemen eh, nemen kurang ajarnya, sangat kurang ajar, sangat jelek, sangat durhaka orang yang nggak sholat. Karena itu dijaga. Sholat tadi Hah? Jangan sampai kita tinggalkan. Saya ini pegawai Habib. Tidak dikasih kesempatan sholat sama yang punya pabrik. Laporo sama DPR. Lapor sama pemerintahan sini ditutup pabrik. Apa Habib? Saya takut dipecat. Takut dipecat kalau sudah sampai ndak eh, takut dipecat tapi tidak takut dimarahi sama Allah. Lapor. Biar nanti akan ditangani. Enggak benar kalau melarang orang sholat. Hmm? <clears throat> Hadirin sekalian rahmatullah Allah. Nah itu, ayo kita cari sama Tuhan. Mulai saat ini perhatian sama sholat ya. Keluarga diajak sholat. Lunggu Bu, sampean dudukin nanti suaminya. Mas, sholat loh. Kalau tidak sholat, datang masakno kan. Mangono wedi kan. Sholat loh mas. Kalau sholat sampean, apalagi berjamaah, waduh, tak masak no, masakan yang lezat nanti. Hai. Sampean juga gitu. Ngomong sama istrinya, dik sholat lo ya. Kalau tidak sholat, datang ke blonjo kan. Mangono godong kan. Kalau salat kamu, apalagi berjamaah, oh, belonjoi tak tambahi. Ngomong sama anaknya, bapak ibunya, nak sholat. Kau tidak sholat, awas kau. Tak usir kau dari bambung kau. Jadi gelandangan sana, tidak usah tinggal di sini. Tapi kalau kamu sholat, eh, insya Allah tak kasih hadiah. Tak tukono kelambi. Insya Allah berkah sampai begitu. Insya Allah berkah. Yang nak bal-balan ya yes, eh tak ada duit. Mainnya otrek kono. Glando tu trek kayak wong gendeng ngono eh. Berangkat to. Aja sholat nak. Jangan salat asar, jangan sholat maghrib, jangan sholat isya, teko bengi mencorot-mencorot jadi kita tabrak loh orang tua apa model begitu coba sampean begini sampean kalau habis bal-balan itu sampean telok anak sampean Masya Allah berangkat pakai baju mulai tidak pakai baju dibuka bajunya diputer-puter gini punya baju tapi digaya puter-puter kayak apa tuku baju ini dibuka. Berangkat mandi. Mulai rambutnya ruwek-ruwek. Masya Allah. ini bal-balan kok menciptakan banyak jerangkong, saudara. Ini kita nggak setuju. Karena itu sampean cegah. Nonton bal-balan nggak apa-apa, nah. Sholat yang benar. Akhlaknya yang bagus lain masih tidak nonton tidak picit matamu. Benar-benar perhatikan sholat ini kalau kepingin bahagia dunia sampai akhir akhirat. Wallahu